Masih membahas tentang syariat menghormati para ulama, khususnya para ulama kibar, para ulama senior, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Qala rahimahullah وعن ابن عمر رضي الله عنهما dari sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah taala meridhai keduanya Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Aroni fil manami. Aku pernah bermimpi. atas Atasawwaku bisiwakin. Aku sedang bersiwak dengan kayu siwak. Faja'ani rajulani. Lalu ada dua orang laki-laki mendatangiku. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Yang satu lebih tua dari yang lain. Fana wal tusiwaka al asghar. Lalu aku memberikan siwakku kepada yang lebih kecil. Fakilali, maka aku ditegur. Kabir. Yang besar dulu. Hmm. Yang lebih tua dulu. Fadafa'tu ilal akbar minhuma. Maka aku serahkan siwaku kepada yang paling tua di antara mereka berdua. Rawahu Muslim musnadan wal Bukhari ta'liqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim lengkap dengan sanatnya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tanpa sanad. 6. Dalam hadis yang mulia ini, Ikhwan Abidina Azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, mimpi para nabi itu termasuk wahyu. Jadi para nabi dan rasul apabila mereka bermimpi mendapatkan perintah atau mendapatkan larangan, maka perintah dan larangan itu termasuk bagian dari syariat Nabi tersebut. Dianggap sebagai wahyu. Nah, karena setan tidak bisa mengganggu dan menggoda para nabi dan rasul. Nah. Sehingga ikhwana bidina azakumullah apa yang disampaikan dalam hadis ini yakni menghormati yang lebih tua dalam segala perkara termasuk syariat Islam termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, sekalipun perintah ini beliau dapatkan dari apa ini? Mimpi. Adapun mimpi selain mimpinya para nabi dan rasul, maka bukan wahyu, bukan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini bantahan terhadap kelompok sufiyah. Orang-orang sufi yang mereka ini malas mempelajari ilmu agama dari sumber-sumber aslinya. Ini Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah. Karena mereka lebih senang untuk menyampaikan hasil mimpi-mimpi tokoh-tokoh mereka. Padahal mimpinya tokoh-tokoh mereka itu bukan apa ini? Wahyu, bukan syariat. Nah. Yang kedua. Bersiwak termasuk sunnah nabawiyah. Bahkan termasuk sunnahul fitrah. Yakni sunnah yang tidak ajarkan oleh semua nabi dan rasul. Jadi bersiwak dengan dahan siwak itu bukan sekedar ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga merupakan ajaran para Nabi dan Rasul yang lain, termasuk dalam Sunanul Fitrah. Harkofikum. Dan ini para ulama menghukumi pasiwak itu termasuk sunnah muak kada. Hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya. Nah. Khususnya ketika berwudu, ketika akan sholat, ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika akan membaca Al-Quran, ketika bangun tidur, ketika mau masuk rumah, Barafikum, ini semuanya lebih ditekan lagi untuk bersiwak. Kemudian yang ketiga, Dalam hal ini menunjukkan disyariatkan untuk lebih menghormati yang lebih tua. Dalam segala perkara. Misalkan kita melayani seseorang, ada yang tua, ada yang muda. Maka kita layani yang tua dulu. Nah, seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, Nabi mempersilahkan yang tua terlebih dahulu untuk menggunakan siwa. Setelah ditegur, kabir yang lebih tua dulu. Kemudian dalam hadis ini juga termasuk di antara faidahnya ialah boleh meminjamkan siwa kepada yang lain. Nah, jadi misalkan kita punya siwak, dipinjamkan ke yang lain nggak masalah, nggak apa-apa. Ini tidak termasuk sesuatu yang menjijikan. Nah, ya. Yang penting siwaknya bersih. Habis dipakai, dipotong ujungnya. Yang lain silakan, ya. Nah, gak masalah. Karena yang kotor sudah apa ini? Terpotong, ya. Taib. Kemudian hadis ini juga mengandung faidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga dari kesalahan. Setiap kali melakukan sesuatu yang salah, misalkan, maka langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga dari kesalahan. Nah, seperti dalam hadis ini, beliau menawarkan siwaknya ke yang lebih muda. Kemudian ditegur, kabir, yang tua dulu. Sehingga semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebenaran. Bila aib tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, siapa yang meragukan kebenaran ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia melakukan salah satu bentuk kekufuran. Taib. Hadis berikutnya. Yang ke-354 وعن ابي موسى رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Musa semoga Allah taala meridainya beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda إنا من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقصد Hadisun Hasan rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang muslim yang sudah beruban dan memuliakan penghafal Al-Quran yang tidak hulu dan tidak meninggalkan Al-Quran. Dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini derajatnya hasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah Allah, dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi bahwa hadis ini hasan. Di Asyaibatil Muslim Muslim yang memiliki open ialah mereka-mereka yang telah terutan rambutnya dalam memperjuangkan Islam. Hamilil Quran ini ialah para penghafal Al-Quran. Di As-Sultan itu ialah penguasa atau pemerintah. Barakofikum. Dalam hadis yang mulia ini, ada beberapa ajaran Islam yang termasuk syariat yang harus kita amalkan. Yang pertama ialah memuliakan bahwa orang yang sudah tua dalam memperjuangkan Islam dan juga orang tua dari kalangan kaum muslimin secara umum. Di sini disebut yang sudah berubah. Karena ciri-ciri tua itu sudah perubahan. Nah, kalau saja ada yang tua tapi nggak tumbuh ubannya masih hitam semua rambutnya jenggotnya ya tetap kita muliakan karena perubahan itu ciri umum orang yang sudah boleh apa ini tua usianya Kita muliakan mereka karena Allah memuliakan mereka. Nah, yang sopan, yang hormat kepada senior-senior dalam Islam yang sudah sepuh. Apalagi mereka ialah para ulama yang istiqamah di atas as-sunnah yang menghabiskan waktunya dan umurnya untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Maka harus lebih dihormati, lebih dimuliakan. Nah, lebih didulukan arahan-arahan dan nasihat mereka. Yang kedua, memuliakan dan menghormati para penghafal Al-Quran. Jadi, para penghafal Al-Quran ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menghafalkan kitab suci umat Islam. Maka kita juga harus apa ini? Menghormati dan memuliakan mereka. Tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, penghafal Quran tadi tidak berbuat hulu yakni kelebihan dalam masalah Al-Quran. Yang dimaksud kelebihan dalam masalah Al-Quran ialah menggunakan Al-Quran yang ia hafal tidak pada tempatnya. Tidak untuk perkara yang semestinya. Syarat yang kedua ialah tetap membaca dan menghafal Al-Quran itu dan tidak meninggalkannya. Nah, kalau dia itu mantan menghafal Quran mantan ya. setelah itu dia nggak mau baca nggak mau tahu hafalannya maka tidak pantas dimuliakan itulah sebabnya dalam hadis disebutkan ghairil ghali fihi wal jafi anhu penghafal Quran yang tidak ulu dan tidak jafak tidak hulu, tidak melampaui batas dalam menggunakan Al-Quran. Tidak pada tempatnya atau dalam perkara yang tidak semestinya. Dan tidak jafa, yakni tidak kemudian meninggalkan apa ini? Al-Quran itu. Nah, berarti penghafal Al-Quran yang dimuliakan ialah yang menggunakan Al-Quran itu pada tempatnya dalam perkara yang semestinya menjaga bacaannya, menjaga hafalannya dan mengamalkan isinya. Ini yang layak untuk dimuliakan. Barakofikum. Yang ketiga, memuliakan para penguasa muslim yang sah terlebih penguasa yang adil. Nah, ini termasuk ajaran Islam yang mulia. Kita menghormati, memuliakan pemerintah kita yang sah. tidak menjatuhkan wibawanya, tidak menjelek-jelekan mereka. Nah, dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena kalau mereka itu dihormati, dimuliakan, maka akan semakin jinak Orang yang dimuliakan, dihormati, itu jinak. Tambah baik, insya Allah. Maka manfaatnya akan dirasakan oleh siapa ini? Rakyatnya. Didoakan kebaikan. Karena kalau doa kebaikan, berarti mereka semakin baik. Dan kalau mereka semakin baik, maka manfaatnya bisa dirasakan siapa ini? Umum. Baik. Bagaimana kalau mereka dolim, Maka ada usaha menasehatinya dengan cara yang baik, yang sopan, dan tidak mempermalukan mereka di depan umum. Karena dengan cara itu diharapkan mereka bisa menerima masukan dan teguran. Nah, Ini sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok Khawarij. Baik kayak lama atau kayak baru. Kayak lama eh, itu dengan mengangkat senjata, mengkudeta pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Kayak baru nah istilahnya mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu termasuk pikiran-pikiran yang salah. Nah. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah. Tidak diajarkan dalam Islam semacam itu. Ingat, kalau rakyat memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, menjaga wibawa penguasanya, maka penguasa juga akan baik sama rakyatnya. Kalau rakyatnya mendoakan kebaikan kepada penguasanya dan penguasanya jadi baik, maka rakyat juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau dicaci maki, dihujat, Siapa orangnya yang nggak marah, walaupun dia salah, tapi kan nggak melulu salah, ada banyak benernya juga. Akhirnya semakin dolim. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru kemudian merugikan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Apalagi kalau didoakan kejelekan, nah, kalau mustajab, penguasanya jadi jelek, tambah jahat, yang rugi semuanya. Nah, nah mereka juga punya pengikut yang loyal, punya pembela yang loyal. Sehingga dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Bukan berarti kita itu sendiko dawo oh, begitu enggak. Tapi ada caranya yang baik. Dinasihati, kasih masukan yang baik. Tidak dijatuhkan. Barakofikum. Baik. Kemudian dalam hadis yang mulia ini. Terdapat faidah. Bahwa agama Islam menentang dua sifat. Sifat yang pertama ialah sifat ulu. Melampaui batas aturan. Dan yang kedua, sifat jafa. Yakni meninggalkan aturan itu Jadi Islam sudah sempurna. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Berarti kalau ada yang menambah-nambahkan ajaran, berarti hulu. Melampaui batas dan aturan. Ya. Kalau sampai mengurangi atau bahkan meninggalkan atau tidak menggunakannya, namanya apa ini? Java. Islam sangat Membenci dua sifat ini. Yang hulu dan yang jafa. Yang hulu berarti melampaui batas ketentuan yang ada. Jafa berarti melampaui batas dalam meninggalkan aturan yang ada. Nah. Barakofikum. Jadi yang benar ialah tidak ini, tidak itu, tapi pertengahan. Mengikuti aturan dan berusaha mengamalkannya dengan baik. Barakofikum. Hadis berikutnya. Yang ke-355. Wa an بن شعيب عن an An an رضي الله anhum. Qala. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka semuanya. Beliau berkata, ini anak, bapak, kakek, semuanya sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina tidak termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang tua dari kami. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa qala At-Tirmidzi At-Tirmidzi berkata, hadisun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin li Abi Dawud dalam riwayat Abu Dawud hakko kabirina yakni tidak mengetahui hak-hak orang tua di antara kita. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga Al-Imam Ahmad. Baik. Para ulama menjelaskan laisa minna tidak termasuk dari kami itu maknanya ialah laisa min sunnatina tidak termasuk ajaran kami atau laisa min adabina tidak termasuk adab-adab kami ada juga yang menafsirkan laisa minna, tidak termasuk kami ialah laisa min millatina, tidak termasuk agama kami. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, khana bitina azakumullah, ada dua prinsip dalam Islam terkait dengan muamalah. Prinsip yang pertama ialah ar-rahmah bisyghar. Menyayangi yang lebih mudah. Ini prinsip muamalah yang pertama. Ar-rahmah bisighar. Menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau ada yang lebih muda diperhatikan, sayang ya. Nah. Apalagi masih anak-anak. Hmm. Prinsip yang kedua ialah at tawkir bil kibar. Menghormati dan memuliakan yang lebih tua. Kalau dua prinsip ini diamalkan, insya Allah akan terjadi hubungan yang baik antara generasi muda dan generasi apa ini? Tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda. Yang muda menghormati, memuliakan yang lebih tua. Sehingga nyambung antara generasi muda dan generasi apa ini? Tua. Kalau sudah nyambung seperti itu, Barakafikum akan terjalin uhuah Islamiyah yang baik, yang kuat. Barakafikum. Yang kedua, larangan bersikap keras kepada anak-anak Nah, Taib. Jadi anak-anak itu masa-masa pertumbuhan dalam segala aspek. Kalau dididik keras, nanti tuanya menjadi orang yang memiliki apa ini watak keras, tidak lemah lembut, nggak bisa nyayangi yang lebih muda lagi. Kenapa? yang biasa diperlakukan dengan keras dan kasar sejak kecil sehingga ketika dia tua maka akan memperlakukan semacam itu kepada yang lebih kecil mengamalkan ilmunya ilmu asyiddah ilmu bersikap keras ini penting untuk para pendidik nah bahwa anak-anak harus diperlakukan dengan lembut, kasih sayang, perhatian. Nah, tidak dengan kekerasan. Keras itu mungkin hanya mendiamkan mereka sesaat, tapi bekasnya seumur hidup. Nurut sesaat, tapi bandelnya seumur hidup. Nah, itu. Ya. Tapi kalau dengan kasih sayang, perhatian, ya, Nah, mungkin bandelnya agak lama, tapi nurutnya bisa lebih lama lagi, lebih awet. Nah. Sah, capek ngurusi anak-anak. Ini gak mau, ini gak mau nurut. Gak bisa diam gitu. Nah. Sudah berapa lama nangani anak-anak? Ya baru setahun. Nah, kurang sabar. Terus harus apa? Berapa tahun? Sampai kamu sudah putih jenggotnya. Taruh tahu. Anak-anak yang dididik dengan kekerasan, tapi hanya keras. Bandelnya sampai tua. Anak-anak yang dididik dengan kelemah lembutan, maka akan cina di masa tuanya. Bandel-bandel masih kecil nggak masalah. Itu memang anak-anak ya. Nah, tapi harus sabar. Lama-lama hasilnya bagus. Inilah ya. Nah, kan boleh memukul mereka. Kan boleh, nggak wajib kan? Nah. apakah wajib memukul mereka? Kan nggak boleh mukul. Terus tujuannya itu apa? Untuk mendidik kan? Nah, bukan untuk menghabisi mereka. Memukul, ditaktib untuk mendidik. Karena sayang. Pukulan sayang itu lain dengan pukulan apa ini? Emosional. Ah, ya, beda. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Hendaknya kita memperhatikan adab dan sopan santun. Karena dengan adab dan sopan santun ini akan terjalin muamalah atau hubungan sesama muslim yang baik. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Jadi kalau diajarkan sejak kecil, maka akan bagus hubungan di antara mereka. Anak akan menghormati orang tuanya. Orang tua akan menyayangi anak-anak mereka. Seorang murid akan menghormati guru-gurunya. Dan guru-gurunya menyayangi mereka. Demikian seterusnya adik menghormati kakaknya, kakak menyayangi adik-adiknya.